sepintas kalau kita mendengarkan seakan-akan Hari itu adalah hari yang begitu mulia. Kenapa? Karena ada kasih sayangnya. Bukankah Islam agama yang mulia ini juga mengajarkan kasih sayang? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Orang-orang yang penyayang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang, disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsnya, di atas langit yang ketujuh istiwa di atasnya dan dia tidak membutuhkan langit dia tidak membutuhkan arsh iya demikian sangat dianjurkan untuk saling menyayangi saling mencintai di dalam agama yang mulia ini kalau begitu bagaimana pandangan Islam terhadap hari kasih sayang tersebut Apakah memang sesuatu yang terpuji? Apakah ia sebuah anugerah? Ataukah hakikatnya dia adalah sebuah bencana? Jawabannya adalah Memang Rupanya Atau wajahnya manis Terlihat sebagai Sesuatu yang indah Sebagai anugerah Namun hakikatnya dia adalah musibah dan bencana. Oleh karena itu, selamat. Pada malam yang mulia ini ada beberapa fawaid ilmiah. Beberapa catatan-catatan ilmiah terhadap perayaan hari kasih sayang tersebut. Insyaallah taala beberapa catatan ini bermanfaat bagi kita tidak khusus di dalam permasalahan ini kita akan mempelajari beberapa kaidah di dalam syariat yang juga bisa kita gunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan lain. Baik. Catatan yang pertama yang ingin kita ungkap tentang hakikat perayaan Valentine Day atau hari kasih sayang ini. Hakikatnya perayaan ini adalah perayaan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu untuk melegalkan hubungan terlarang mereka yaitu hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa peduli apakah mereka sudah terikat dengan tali pernikahan atau tidak yang penting mereka saling mencintai, yang penting mereka saling menyayangi. Kemudian pada hari tersebut mereka harus mengungkapkan isi hati mereka. Bahkan bukan hanya itu. Mereka melakukan yang lebih parah dari itu, lebih jauh daripada itu. Berupa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang pertama. Hakikatnya perayaan perayaan hari kasih sayang tersebut yang biasa dirayakan pada tanggal 14 Februari hanyalah pelegalan terhadap hubungan terlarang yang mereka lakukan. Maka agama kita yang mulia ini telah memperingatkan hubungan yang terjalin antara laki-laki dan wanita bukan dengan jalan pernikahan adalah haram. Dan semua pintu yang bisa mengantarkan ke pada perzinahan itu semua diharamkan dalam Islam. Maka menjalin hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan itu diharamkan karena bisa mengantarkan kepada perzinahan. Iya. Atau istilahnya berpacaran. Berpacaran ini hukumnya haram dikarenakan mengantarkan kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang kecil, yaitu perzinahan secara khusus Dan secara umum semua perbuatan dosa Baik yang nampak maupun yang tersembunyi Subhanallah Kita diperintahkan untuk menjauhi semua yang mengantarkan kepada yang haram Khususnya perzinahan Yang nampak maupun yang tersembunyi Yang nampak maupun yang tersembunyi ini Ada banyak makna Yang dijelaskan para ulama Bisa jadi maknanya yang kecil maupun yang besar. Kedua-duanya kita diperintahkan untuk menjauhi. Bisa pula maknanya yang diketahui oleh manusia sebagai sesuatu yang haram ataupun yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ada hubungan-hubungan terlarang atau interaksi yang tidak dibenarkan antara laki-laki dan wanita, orang yang suka menghadiri majelis ilmu, dia paham itu haram. Tetapi kebanyakan orang menganggapnya biasa-biasa saja. Seperti berjabat tangan antara laki-laki dan wanita atau bebas-bebasan saling pandang. Iya. Maka kita jauhi. Walaupun mereka belum tahu bahwa itu adalah haram atau mereka anggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Demikian pula makna yang nampak maupun yang tersembunyi adalah yang disaksikan oleh manusia maupun yang tidak disaksikan oleh manusia. Dan di hari-hari ini kita benar-benar diberikan ujian yang hebat. Kita benar-benar diberikan suatu bentuk cobaan yang besar yaitu dengan mudahnya kita bisa mengakses hal-hal yang haram melalui internet. Iya. Ini betul-betul ujian yang besar. Kita bisa mojok menyendiri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat kita kecuali Allah. Maka dalam ayat yang mulia ini kita diperingatkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Apa saja yang mengantarkan kepada perzinahan, yang bisa dilihat oleh orang yang tentunya kita malu. Kalau kita buka situs tertentu, iya, dilihat oleh orang kita malu. Kita malu. Demikian pula, tatkala kita tidak dilihat oleh orang, kita juga mestinya malu. Malu kepada siapa? Malu kepada yang lebih pantas untuk kita malu kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, perzinahan yang nampak maupun yang tersembunyi. Iya. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji wasa'a sabila dan seburuk-buruknya jalan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk tidak mendekati zina. Artinya, semua yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu juga itu sudah diharamkan. Dan Allah mengingatkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Sebagaimana secara fitrah kita, secara akal yang sehat. Andaikan ada orang yang menzinahi, naudzubillah, keluarga kita, tentunya kita akan marah. Kita tidak senang, kita benci. Demikian pula orang lain. Tidak senang. Mereka benci, mereka marah. Kalau kita melakukannya dengan keluarga mereka. Karena memang itu betul-betul fahisyah, perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan. Bahkan dijelaskan para ulama bahwa di antara tujuan syariat min maqasid syar'i adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Itulah sebabnya diharamkan perzinahan. Karena perzinahan itu akan merusak nasab, merusak keturunan. Anak ini nggak tahu mau dinasabkan kemana. Karena tidak halal. Seorang anak dinasabkan kepada selain bapaknya. Kalau dia adalah hasil perzinahan. Termasuk dosa besar. Kita menasabkan diri kepada selain bapak kita. Bapaknya lain dinasabkan kepada orang lain. nggak boleh. Atau di sebagian daerah memakai marga Gak boleh dia pakai marga orang lain, pakai marga bapaknya. Atau sebagian ibu-ibu suka memakai marga suaminya atau nama belakang suaminya. Ini gak boleh, ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Menasabkan diri kepada selain bapaknya. Nah anak zina ini gak tahu mau dinasabkan kemana. Sebab secara syariat, secara sah, dia tidak punya bapak. Iya. Maka Perzinahan itu termasuk dosa besar dan bertentangan dengan tujuan besar syariat. Oleh karena itu, di dalam agama kita yang mulia ini telah diharamkan semua yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Apa saja yang bisa mengantarkan kepada perzinahan? Dimulai dari pandangan mata. Tidak akan mungkin terjadi perzinahan kalau tidak ada kontak mata terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dengan penyebutan iman kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-30 katakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka zalika azka lahum Innallaha khabirum bima yasnaun. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini perintah khusus. Allah menyebutkan kepada kaum mukminin secara khusus. Seruan dengan nama keimanan. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Ini bukan main-main. Untuk menahan sebagian dari pandangan mereka. Yakni memandang lawan jenisnya yang tidak halal baginya. Bukan hanya itu, juga kepada wanita-wanita mukminah. Di dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman diingatkan dengan keimanan. Katakan kepada wanita-wanita mukminah Hendak, hendaklah mereka menahan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Benar-benar diperintahkan secara khusus dan dihubungkan dua hal. Menjaga mata dan menjaga kemaluan. Dihubungkan antara dua hal. Sebab terjadinya perzinahan dia tidak mungkin terjadi begitu saja. Mesti ada pintu-pintu untuk masuk kepadanya. Dan pintu yang paling pertama dan yang paling berbahaya dan dia adalah panas syaitan yang beracun. Yaitu pandangan mata. Pandangan syaitan yang beracun. Kalau seorang membiarkan pandangan matanya, sama saja dia mempersilahkan syaitan untuk memanah dirinya dengan panah yang beracun. Kemudian lanjutan ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan khusus kepada wanita-wanita mukminah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya apa yang biasa nampak padanya daripadanya kata para ulama yakni pakaian luarnya yang sesuai syariat adapun perhiasan-perhiasan mereka kecantikan-kecantikan mereka apa kata Allah wala yubdin janganlah mereka tampakkan jadi subhanallah di satu sisi kaum lelaki disuruh menjaga pandangan, disuruh menjaga kemaluan. Di sisi lain, si wanitanya jangan menampakkan perhiasannya. Jangan menampakkan sesuatu yang menarik dipandang. Namun anehnya, sebagian wanita muslimah kalau di rumah di depan suaminya tampil tidak menarik. Tapi kalau keluar berdandan luar biasa, satu jam ya berdandannya baru keluar untuk dilihat oleh semua mata laki-laki di jalan. Ini salah besar. Mestinya di rumah dia berhias untuk suaminya. Supaya suaminya betah di rumah. Dan suaminya senang kepadanya. Tidak berpaling kepada wanita lain. Kemudian pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan waliyadribna khumurihinna ala juyubihinna dan hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka ke atas kepala dan dada mereka. Jadi subhanallah, dilarang menampakkan perhiasan dan diperintahkan untuk memakai kerudung. Apa ini maksud kerudung di sini? Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, "Yarhamullahu nisa al-muhajiratil uwal." Semoga Allah merahmati wanita-wanita sahabat muhajirin yang pertama. Yani generasi awal para sahabat. Lamma anzalallahu. Tatkala Allah menurunkan ayat ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka ke atas kepala dan dada mereka. Kata Aisyah, syakabna murutahunna. Seketika itu juga mereka langsung merobek atau memotong-motong kain-kain mereka. Iya. Maksudnya untuk dijadikan jilbab, dijadikan khimar, kerudung. Iya. Fakhtamarna bihi. Lalu mereka berikhtimar menggunakan kerudung dengan potongan-potongan kain tersebut. Di sini, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang sangat agung. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pertama sekali Allah menurunkan ayat ini, hendaklah kaum wanita, ini ayatnya. Jadi ketika awal masuk Islam, ketika Nabi SAW diutus, nggak langsung ada perintah menutup aurat. Ketika ayat ini turun, perintah menutup aurat bagi kaum wanita, apa yang dilakukan wanita para sahabat, istri-istri para sahabat? Mereka segera memotong kain-kain mereka dirubah menjadi kerudung. Subhanallah, langsung tidak menunda-nunda. Nanti ajalah saya masih malu. Ya. Iman saya belum kuat. Percuma berjilbab kalau hatinya kotor macam-macam alasan. Itu semua permainan syaitan. Iya. Permainan syaitan. Nanti ajalah jilbab saya baru dua. Nanti kalau sudah seratus. Iya. Baru saya berjilbab. Ini semua permainan syaitan. Kemudian makna fakhtamar nabihi mereka kemudian berikhtimar menggunakan kerudung dengannya bukan kerudung seperti yang kita pahami kata al-hafidh di dalam al-fath ayat ghattayna wujuhahunna maknanya adalah mereka menutup wajah-wajah mereka iya makanya dalam mazhab Syafi'i itu sangat dianjurkan menutup wajah baik ini luar biasa perintah syariat untuk menutup jalan-jalan yang membuat kerusakan jalan-jalan yang mengantarkan kepada perzinahan dan zina adalah suatu dosa yang paling cepat mendatangkan bencana. Apabila tersebar perzinahan di suatu daerah, di suatu negeri, maka sungguh sangat cepat negeri itu akan ditimpa berbagai macam malapetaka. Iya. Bukan hanya sampai di situ. Jadi pintu menut pintu melihat wanita atau sebaliknya wanita melihat kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, itu sudah ditutup. Wanitanya juga disuruh menutup aurat. Laki-lakinya juga tentu saja disuruh menutup aurat. Ternyata bukan sampai di situ. Wanita memang menarik. Iya. Makanya disuruh banyak tinggal di rumah. Jangan keluar kalau tidak ada sesuatu yang darurat. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Mempertontonkan aurat. Sekarang banyak sekali wanita-wanita seperti wanita jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghias-hiasinya. Jadi wanita itu adalah senjata bagi syaitan untuk menyesatkan kaum lelaki. Tatkala dia keluar dari rumahnya, syaitan memperindahnya. Walaupun kadang-kadang jelek sebetulnya. Ya. Tapi syaitan menampilkan dia menarik. Sehingga ada saja bahkan banyak yang tertarik padanya untuk berbuat kekejian, berbuat zina. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul mar'a min rahmati rabbiha wa fi qa'ri Keadaan seorang wanita yang lebih dekat kepada rahmat Rabbnya tatkala dia berada dalam rumahnya. Artinya, wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, semakin jauh dia dari rumahnya, semakin jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak boleh keluar. Boleh silakan. Kalau memang ada keperluan. Bahkan boleh untuk bekerja. Kalau memang pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat dan masih dalam batas-batas sesuai syariat. Walaupun kalau wanita itu di rumah mengurus anak, bersiap-siap menyenangkan suaminya, berkhidmah kepada suaminya itu jauh lebih baik. Dan memang tugas mencari nafkah adalah tugas suami. Bukan tugas wanita. Inilah makna kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan laki-laki di atas wanita. Dan dikarenakan mereka memberi nafkah kepada kaum wanita. Walaupun dijelaskan para ulama, andaikan wanita harus keluar untuk mencari nafkah, boleh dengan syarat-syarat. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Iya. Bukan hanya sampai di situ. Tatkala terpaksa seorang laki-laki dan wanita mesti berinteraksi, maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang kaum wanita untuk membuka pintu menuju kepada zina dengan suaranya. Jangan berbicara dengan kaum lelaki dengan suara yang mendayu-dayu, dengan suaranya yang merdu, harus tegas berbicara walaupun nggak kasar. Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Wahai para wanita, janganlah kalian tunduk di dalam berbicara. Jangan melembutkan suara sehingga berkeinginanlah untuk berbuat keji orang yang di hatinya ada penyakit. Coba perhatikan. Suara aja disuruh. Jaga baik-baik ketika berbicara dengan laki-laki. Betul-betul mau ditutup pintu perzinahan ini oleh syariat yang mulia. Apalagi sampai terjadi bersentuhan. Ini lebih dilarang lagi dan diperintahkan untuk ditutup. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang keras. Beliau bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Ditusuk kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Demikian pula terjadi campur aduk antara laki-laki dan wanita. Dilarang di dalam syariat kita. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu dari istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Ini perintah ketika itu kepada para sahabat dan istri-istri Nabi. Karena yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Dikatakan kepada para sahabat dan istri-istri Nabi. Tentunya kita yang lebih butuh untuk berhijab antara laki-laki dan wanita melebihi para istri-istri Nabi dan para sahabat orang-orang yang kuat imannya, yang kokoh ilmunya. Apalagi kalau sampai berdua-duaan, tentunya yang ketiganya adalah syaitan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, la yakhluwanna rajulun bimraatin. Tidak boleh seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita. Ia Iyakum waddukhula 'alan nisa. Janganlah kalian masuk menemui para wanita. Ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, Afara'ita alham, Bagaimana pendapatmu tentang alham, Yaitu yang memiliki hubungan apa namanya? ipar atau antara bibi bibi istri dengan kita. Itu mana alham. Enggak hanya ipar saja, bibi istri dan kita. Itu bukan mahram. Nabi SAW ditanya, bagaimana berjumpa dengannya atau sampai berdua-duaan? Apa kata Nabi SAW? Alhamu al-maut. Saudara ipar itu atau saudari ipar itu adalah kematian. Artinya sangat berbahaya sekali. Iya, nggak boleh kita bebas-bebasan begitu saja. Mesti ada batas-batas. Kalau tidak ada hubungan mahram. Demikian. Di dalam syariat yang mulia ini. Tatkala dilarang perzinahan, maka semua pintu, semua sarana yang bisa mengantarkan kepadanya ditutup. Diharamkan, tidak boleh dibuka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bagian-bagian tubuh kita memiliki bagian dari perzinahan. Dua mata zinanya memandang. Dua kaki zinanya melangkah. Dua tangan zinanya memegang. Zinanya hati berangan-angan. Berkhayal. Dan yang membuktikan itu atau mendustakan adalah kemaluan. Ini semua maksudnya untuk menghindari semua pintu-pintu perzinahan tersebut. Namun apa yang terjadi hari-hari ini? pintu itu sengaja dibuka. Bahkan dijadikan hari khusus untuk melegalkan perzinahan wal billah. Ini sangat memprihatinkan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menjadikan kita bersemangat untuk memperingatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita. Ini catatan yang pertama. Ada lima catatan insya taala saya akan sebutkan secara ringkas. Catatan yang kedua, memahami kaidah di dalam hari perayaan. Ini sangat penting dan akan sangat bermanfaat bagi kita menghadapi kasus-kasus yang lain. Bukan hanya sekedar masalah perayaan hari kasih sayang. Iya. Di dalam merayakan sebuah hari perayaan atau hari Id di dalam agama kita sudah ada ketentuannya. Ada kaidah yang mengaturnya. Hari Id itu artinya secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu idan. Artinya apa? Sesuatu yang selalu kembali membawa kegembiraan yang baru. Itu maknanya hari Id. Apakah kembalinya pekanan atau bulanan dan kebanyakan tahunan? Setiap tahun. Itu namanya hari Id yang diperingati setiap tahun. Hari perayaan atau hari raya. Bisa juga beberapa tahun sekali, 100 tahun sekali misalkan. Iya. Itu yang dimaksud dengan Id hubungannya dengan hari atau waktu. Baik. Kadang juga Id itu bisa jadi tempat. Tempat merayakan Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada orang yang bertanya tentang penyembelihan di buana, maka beliau bertanya. Di antara pertanyaan beliau, apakah di situ ada id perayaan dari perayaan-perayaan kaum musyrikin jahiliyah? Beliau tanya. Berarti di situ ada tempat. Bisa juga perbuatannya. Jadi bisa tiga. Id itu bermakna tiga. Harinya, tempatnya, perbuatannya. Kebanyakan pada harinya. Dan amalan-amalan yang ada pada hari tersebut. Baik. Ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita yang namanya Id, hari perayaan itu diatur di dalam syariat. Di antaranya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhala alayya Abu Bakar wa indi jariyatani min jawari al-ansar. Abu Bakar pernah menemui aku dan ketika itu bersamaku, yakni di rumahku, ada dua orang anak kecil perempuan dari kalangan Ansar, tugannian. Mereka sedang menyanyi. Iya. Bima taqawalatil bima taqawalat bihil ansar yaum bu'ats. Yang mereka nyanyikan adalah nyanyian-nyanyian kaum Ansar pada hari peperangan Bu'ath. Qalat walaisata bimughanniyatain. Kata Aisyah, walaupun sebetulnya mereka berdua itu bukan penyanyi. Cuman pada hari itu mereka sedang bernyanyi. Nanti ada faidah akan kita jelaskan insyaallah taala terkait hukum nyanyian. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, Abi mazmuri syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar marah dan Abu Bakar mengingkari. Apakah seruling-seruling setan dibiarkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar mengingkari dengan keras. Kata Aisyah, "Wadzalika fi yaum 'idin." Padahal hari itu adalah hari Id, hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, Inna likulli qaumin 'idan wahada 'iduna. Wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Sebab setiap kaum itu memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Dalam riwayat Muslim disebutkan jariyatani tal'abani biduf. Ada dua anak kecil perempuan dari kalangan Ansar sedang bermain rebana. Baik. Ini hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah pertama kali, para sahabat memiliki dua hari raya yang selalu mereka rayakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan hari raya itu namanya adalah An-Nairuz wal Mahrajan. Ini dua hari raya yang biasa dirayakan para sahabat sebelum mereka masuk Islam. Sampai mereka masuk Islam mereka masih rayakan. Yal'abuna fihima. Faqala ma hadhanil yawman, maka Rasulullah sallallahu pun bertanya, "Apa dua hari raya ini?" Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Para sahabat berkata, ini adalah dua hari raya yang sudah lama kita rayakan sejak zaman jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian ini bagi kalian dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Perhatikan hadis ini. Hadis yang pertama dan kedua. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli qaumin 'id wa hadza 'iduna." Inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari perayaan dan ini hari raya kita. Artinya setiap kaum punya hari raya tersendiri, nggak boleh dicampur adukan. Hadis yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari raya kalian ini. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menanyakan, ini kalian dapat dari mana? Dari orang kafirkah atau kalian ciptakan sendiri? Dan ini hubungannya apa? Ada kemaksiatankah di situ? Seperti yang terjadi pada hari kasih sayang atau Valentine Days? Ada kemaksiatankah di situ? Nabi tidak sampai bertanya demikian. Dan beliau tidak melihat itu. Mereka hanya merayakan berhari raya. Bersenang-senang, bukan berbuat maksiat. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan keduanya karena Allah sudah berikan kepada kalian dua hari yang lebih baik. Allah sudah gantikan bagi kalian, yaitu apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita hari perayaan yang selalu kita rayakan berulang-ulang adalah tidak boleh ditambah-tambahi. Sudah ditetapkan di dalam syariat hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Nggak boleh kita tambah-tambahi. Maka kalau begitu, mengada-adakan hari raya apapun adalah termasuk kategori bid'ah mengada-ada di dalam agama. Berdasarkan hadis-hadis ini, nggak bisa kita mengatakan, ah, ini kan cuma kebiasaan. Ini kan cuma seremonial, nggak bisa. Jelas hadis ini melarang, mengatur, membawa urusan perayaan ini ke dalam masalah agama, bukan sekedar masalah adat biasa. Bukan sekedar masalah duniawi, dipahami ya? Iya. Jadi masalah agama yang nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh ditambah-tambah, tidak boleh pula dikurangi. Iya. Makanya ada sebagian orang yang maksud mereka baik namun kurang memiliki bekal ilmu berdakwah hanya dengan modal semangat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan salaf mereka kemudian membuat hari raya tandingan hari perayaan tandingan di hari 14 Februari mereka namakan apa? hari hijab atau hari jilbab sedunia ini juga tidak benar Iya. Tidak boleh menambah-nambah hari. Mau hari hijab, hari ibu, hari kemerdekaan, hari bapak, hari anak. Iya. Dan semuanya. Ini kaidah umum mencakup hari lahir, hari kematian. Iya. Hari Isra Mi'raj, Muharram, tahun baru, semuanya tidak dibenarkan dalam syariat. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, "Wah, ini kan perayaan kemerdekaan negara ini sifatnya duniawi, nggak bisa. Itu sudah diatur dalam agama, nggak boleh ditambahi. Iya. Atau Valentine Days hanya masalah duniawi tidak. Itu termasuk kategori bid'ah dalam agama. Baik. Ini catatan yang kedua. Sebelum kita lanjut pada catatan yang ketiga, ada faidah dalam hadis ini. Hadis ini membuktikan nyanyian itu boleh atau tidak. Ya. Jadi kisahnya ada dua anak kecil menyanyi di hari raya. Abu Bakar marah, marah besar. Iya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan biarkan mereka karena ini hari raya. Ya. Jadi hadis ini kesimpulannya apa? Menyanyi boleh atau tidak? Pakai alat musik lagi rebana tadi. Ya? Kalau kita tidak melihat penjelasan para ulama dan kita tidak mendalami ilmu, maka secara sekilas hadis ini seakan-akan membolehkan musik. Dan ini memang dijadikan dalil oleh sebagian orang, berarti musik itu boleh. Padahal justru hadis ini melarang musik. Iya. Kalau kita perhatikan lebih detail, justru hadis ini melarang lagu-lagu dan musik. Dan di mana ada hari perayaan hari kasih sayang ini mesti kebanyakannya umumnya disertai dengan musik-musik. Jadi ini sudah nasallallahu assalamu wal afiyah. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita, kaum muslimin, padahal itu sesuatu yang diharamkan. Iya. Perhatikan hadis ini. Bagaimana Abu Bakar marah? Abu Bakar marah. Iya. Kenapa Abu Bakar marah? Karena beliau sudah tahu yang namanya menyanyi, apalagi pakai alat musik itu hukumnya haram. Iya. Makanya beliau marah. Bukan hanya itu, beliau mengatakan seruling setan. Kok ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Beliau sudah tahu hukumnya haram. Hanya saja beliau belum tahu ada nyanyian dan musik yang diperkecualikan. Tetapi secara umum hukumnya haram. Iya. Dan Nabi saw hanya mengingkari beliau pada model nyanyian dan musik ini saja. Bukan semua bentuknya. Sebab Hadis ini jelas menunjukkan para sahabat itu sudah tahu hukumnya haram. Sampai-sampai disebutkan Ibnu Mas'ud kalau beliau mendengarkan musik di jalanan beliau akan tutup telinga. Demikian para sahabat yang lainnya. Iya. Dan dulu yang suka main musik itu dulu di zaman para ulama dahulu, sahabat tabi'in itu para budak. Iya. Para budak bukan orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang mulia malu bermain musik. Kalau sekarang terbalik ya. Ya, musisi-musisi, artis-artis itu malah dijadikan idola-idola. Naudzubillah. Ya. Bersamaan dengan itu mereka memiliki perangai-perangai yang yang tidak terpuji. Dijadikan idola oleh anak-anak muda kita. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Bukhari, layakunanna akwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segelongan dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki. Kemudian ah, afwan sebelumnya menghalalkan zina, kemudian menghalalkan sutra. Kemudian khamar dan al-ma'azif, alat-alat musik. Dan banyak dalil dari Al-Qur'an wa sunnah yang menunjukkan haramnya musik. Ya. Dan hadis ini menunjukkan demikian. Kemudian dalam hadis ini diberikan pengecualian musik yang dibolehkan dalam syariat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Satu. Dinyanyikan pada hari raya. Ya. Demikian pula dari riwayat yang lain dinyanyikan pada resepsi pernikahan. Walimatul orsh. Kemudian yang kedua, dinyanyikan oleh anak kecil perempuan yang belum balik yang aman dari fitnah. Maksudnya fitnah apa? Godaan bagi laki-laki. Kadang ada anak kecil tapi masya Allah sudah montok. Iya, ini nggak boleh. Bukan durian ya, montok. Adapun laki-laki yang menyanyi, ini dikatakan para ulama adalah laki-laki banci. Kenapa? Karena memang yang menyanyi itu perempuan cocoknya. Perempuan bukan perempuan dewasa yang kecil. Seperti dua orang anak kecil yang menyanyi di rumah Aisyah. Makanya kalau ada laki-laki yang menyanyi, dia banci sebetulnya. Menyerupai wanita. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia tidak berprofesi sebagai penyanyi. Apa kata Aisyah tadi? Walaisata niyatain mereka berdua bukan penyanyi. Jadi tidak ada dalam Islam itu profesi sebagai penyanyi itu profesi yang haram. Iya. Kemudian yang keempat, syair yang dia kemukakan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau syair-syair para penyanyi sekarang, masya Allah, mengobarkan syahwat, bahkan sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kemudian yang kelima, Syarat yang kelima, tidak boleh menggunakan alat musik kecuali rebana. Itu pun rebana-rebana murni, tidak ada kering-keringnya di samping. Iya. Kemudian yang keenam, tidak disertai tarian-tarian. Kemudian syarat yang ketujuh, bukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, seperti yang dilakukan sebagian orang-orang sufi nyanyi-nyanyi, menari-menari. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ini termasuk kategori bid'ah dan maksiat sekaligus. Baik. Ini tujuh syarat yang terkandung di dalam hadis ini. Bolehnya nyanyian. Iya. Jadi bukan setiap hari. Apalagi sampai dijadikan sebagai profesi. Iya, HP-nya siapa itu lagi bunyi? Baik. Kita masuk pada catatan yang berikutnya. Bahwasannya merayakan semisal hari kasih sayang ini atau hari raya apapun, perayaan apapun yang dirayakan berulang-ulang itu juga termasuk kategori tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir dan ini juga bertentangan dengan tujuan syariat. Berkata al hafid di dalam Al-Fath setelah beliau menyebutkan dua hadis di atas. Wastumbita minhu karahatul farhi fi a'yadil musyrikin wat bihim. Dan diambil kesimpulan hukum dari hadis tersebut adalah dibencinya kita ikut senang pada hari-hari hari-hari raya kaum musyrikin. Jangankan ikut merayakan, ikut senang nggak boleh. Iya. Apalagi ikut menyambut atau ikut merayakan, membantu, naudzubillah. Ikut senang saja tidak boleh. Watashabuh bihim dan juga tidak boleh menyerupai mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Iya. Dan kita maklumi bersama. Valentine itu kan nama orang ya. Kalau anak nggak salah ya, nama seorang pendeta yang dihukum mati karena uh, karena apa dia dihukum mati? Pokoknya ada hubungan-hubungan gitulah, ya, karena perzinahan atau apalah, iya. Jadi memang itu adalah hari raya kaum musyrikin, hari raya paganisme, Nasrani. Maka tidak boleh kita menyerupai mereka. Di samping itu adalah bid'ah, dia juga termasuk kategori tasyabuh. Katakan bahwa itu bukan bid'ah. Kalaulah itu bukan bid'ah sama saja tetap masih terlarang karena itu tasyabuh, menyerupai kaum musyrikin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan tasyabbuh kepada orang-orang kafir termasuk kategori wala kepada mereka. Termasuk apa? sikap loyal kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bentuk kita setia, cinta, loyal kepada orang kafir adalah ikut-ikutan merayakan hari raya mereka. Iya. Maka ini terlarang. Apalagi ikut-ikutan persis seperti yang mereka lakukan perzinahan, pacaran, naudzubillah. Baik, itu catatan yang keempat. Kita masuk catatan yang terakhir, yang kelima. Jadi yang pertama tadi tentang pacaran, yang kedua kaidah dalam hari raya, yang ketiga tentang masalah nyanyian, yang keempat masalah tasyabbuh. Sekarang yang kelima tentang fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini ini yang terakhir tentang Valentine Day ini baik pernah ditanyakan kepada Allah jinada imah? lil buhuthil ilmiyah wal ifta, satu lembaga fatwa, komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa di negeri Haramain, dua kota suci Makkah dan Madinah. Yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Pertanyaannya, yahtafilu ba'dun nas fil yaumir rabi ashar min syahri Febrayir min kulli sanatin miladiyah biyaumil hubb sebagian manusia merayakan pada tanggal 14 Februari setiap tahun Masehi suatu hari yang dinamakan hari Al-Hub hari kecintaan atau kasih sayang yang bernama Valentine Day. Baik. Wa yatahaduna al-wurud al-hamra. Di hari itu mereka saling memberikan hadiah mawar merah. Wayalbasuna al ahmar dan mereka menggunakan pakaian berwarna merah atau merah muda tepatnya ya, pink. Iya. Wa yuhanni'una ba'duhum wa taqumu ba'du mahallat al-halawiyat bisun'i halawiyat bil launil ahmar wa yursam 'alaiha qulub dan mereka juga pertanyaannya ini masih ya saling memberikan ucapan selamat pada hari itu dan sebagian toko-toko makanan toko kue makanan ringan iya mereka membuat sejumlah makanan yang berwarna merah ya kalau sekarang apa namanya makanannya coklat kemudian ada hiasannya Disebutkan di sini hiasannya berbentuk hati. Ya. Tahu hati ya? Apa istilahnya itu? Ah? Love, iya. Baik. Ini ada pertanyaannya begitu. Wa ta'malu ba'dul mahalat i'lanat ala bada'iha allati takhussu bihadzal yawm atau takhussu takhussu hadzal yawm fama huwa ra'yukum. Dan sebagian toko-toko ini mengumumkan bahwa mereka menjual pernak-pernik untuk merayakan hari ini. Maka apakah pendapat para ulama sekalian? Awalan, pertanyaan yang pertama, al-ihtifal bihadzal yaum. Hukum merayakan hari ini. Thaniyan, pertanyaan yang kedua, asyra minal mahallat fi hadzal yaum. Membeli dari toko-toko ini, yakni membeli makanan-makanan tersebut pada hari ini. Apa hukumnya? Salisan, pertanyaan yang ketiga, bai'u ashabil mahallat ghairul muhtafila. Pemilik-pemilik toko yang sebetulnya enggak ikut merayakan. Enggak ikut merayakan. Liman yahtafil bi ba'di ma yuhda fi hadzal yawm. Tetapi mereka ikut menjual pernak-pernik bagi orang yang merayakan. Mereka enggak ikut merayakan, cuman ini kesempatan bisnis ikut-ikutan jualan. Ini hukumnya bagaimana? Fa'ajabat maka lajna menjawab Dallatil adillah as-sariha minal kitabi wa sunnah wa ala dhalika ajma'a salaful ummah anna al-a'yada fil islam ithnani faqat huma idul fitr wa idul adha wa ma adahuma minal a'yad sawa'un kanat muta'alliqa bi syakhsin au jama'atin aw hadathin aw ay ma'nan minal ma'ani fahiya a'yadun mubtada'ah kata para ulama dalil-dalil yang tegas dari kitab dan sunnah dan ijma salaf sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat menunjukkan bahwasannya hari raya hari raya dalam Islam hanya ada dua saja yaitu Idul Fitri dan Idul Adha adapun selain itu dari perayaan-perayaan yang berkaitan dengan seseorang atau berkaitan dengan jamaah. Berkaitan dengan seseorang misalkan hari lahirnya atau hari pernikahannya. Iya. Atau berkaitan dengan jamaah, dengan partai tertentu misalkan. Ya, ada sebuah partai mengaku partai Islam, ikut juga merayakan hari ini. Jangankan hari ini. Jangan hari Valentine, hari Natal pun mereka ikut merayakan. Ikut mengucapkan selamat. Demikian pula yang barusan apa? Hah? Imlek mereka juga ikut merayakan. Naudzubillah, hanya demi suara. Iya. Dan masih menamakan partai Islam partai dakwah. Naudzubillah. Iya. Maka diingatkan para ulama, apakah berhubungan dengan pribadi atau jamaah au atau kejadian? Misalkan kejadian Isra Miraj misalkan atau kejadian hari kemerdekaan atau kejadian Misalkan ada istilah Januari kelabu, dirayakan setiap bulan Januari. Iya. Atau apa saja. Maka ini semua adalah a'yadun mubtada'ah. Merupakan hari raya-hari raya yang diada-adakan. Bid'ah. Iya la yajuzu li ahli islam fi'luha. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk ikut merayakannya, wala iqraruha, tidak boleh menyetujuinya, wala idharul farhi biha dan tidak boleh ikut senang dengannya, walal i'ana 'alaiha bisyai'in. Dan tidak boleh ikut terlibat sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh tolong-menolong. Li'anna dzalika min ta'addi hududillahi. Karena itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah dia telah menzalimi dirinya sendiri. Iya. Ini fatwa lajnah. Ada lanjutannya? Para ulama mengatakan wa idan dafa ilal idil mukhtara qawnuhu min a'yadil kuffar fahada ismun ila ismin. Dan apabila ternyata hari raya tersebut adalah yang diada-adakan pertama kali oleh orang-orang kafir maka ini adalah dosa di atas dosa. Jadi bukan sekedar bid'ah, tambah dosa yang lain. Apa itu? Tasyabbuh, menyerupai mereka. Li'anna fi dzalika tasyabbuhan bihim wa naw'am walatin lahum. Karena yang demikian itu adalah bentuk tasyabbuh menyerupai mereka dan juga salah satu bentuk loyalitas kepada mereka. Padahal kita disuruh memusuhi mereka. Wa qad nahallahu subhanahu al-mu'minin anit tashabbuh bihim wa an muwalatihim fi kitabihil aziz dan Allah telah melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka dan bersikap loyal kepada mereka dalam kitabnya yang mulia wa thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata annahu qal man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka wa'idul hub huwa min jinsi ma dzukira Li'annahu minal a'yan minal a'yadil wathaniyah an-nasraniyah. Dan hari kasih sayang ini termasuk dari bentuk hari raya orang kafir. Karena dia termasuk hari raya paganisme Nasrani. Fala yahilu lil muslim yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyaf'alahu au yukirrahu au ayyuhanni balil wajib tarkuhu wajtinabuh. Maka tidak pantas, tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukannya, menyetujuinya atau mengucapkan selamat terhadap yang merayakan bahkan yang wajib adalah meninggalkannya dan menjauhinya istijabatan lillahi wa, rasulih wa bu'dan an asbabi sukhtillahi wa unqubatih sebagai bentuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya dan menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan dan hukuman dari Allah. Kama yuharram 'ala al-muslim al-i'anatu 'ala hadha al-'id aw ghairihi min al-a'yad al-muharrama bi ay shay'in min aklin aw shurbin aw bai'in aw shira'in aw sina'atin aw hadiyatin aw murasalatin ilanin Sebagaimana diharamkan bagi setiap muslim membantu perayaan ini dan perayaan-perayaan yang lainnya yang diharamkan dengan bentuk bantuan apapun, apakah makanan atau minuman atau jual menjual atau membeli atau membuat atau memberikan hadiah atau membantu mengirimkan atau mengumumkan dan selain itu semuanya nggak boleh terlibat an dzalika kullahu minat ta'awun alal ismi wal udwan sebab semua itu adalah bentuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan wa maksiatin wa maksiatillahi war rasul wallahu jalla wa ala yakul dan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan kemudian di akhir fatwa Wajibu 'alal muslim al-i'tisam bil kitabi was sunnah fi jami' ahwalihi dan wajib atas setiap muslim berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dalam setiap keadaannya la siyama fi awqatil fitan wa kathratil fasad terlebih lagi di hari-hari fitnah ini yakni banyak kemaksiatan banyak ujian dan cobaan dan banyak kerusakan wa alaihi ay fatinan hadiran min alwuqu' fi dalalatil maghdub alaihim dalin wal fasikin alladhina la yarjuna lillahi waqara wa la yarfa'una bil islami ra'san dan hendaklah seorang muslim itu lebih cerdas dan berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam kesesatan orang-orang yang Allah murkai, yaitu Yahudi. Dan orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Dan kaum muslimin yang fasik, yang tidak takut kepada Allah dan tidak bisa diharapkan untuk meninggikan Islam. Wa alal muslim al-yalja'a ilallahi ta'ala bitalabi hidayatihi wa thabat alaiha. Dan hendaklah seorang muslim, untuk kembali kepada Allah dengan memohon hidayahnya dan kekokoh, kekokohan di atas hidayah tersebut. Fa innahu la hadiya illallah wa la muthbita illa huwa subhanahu wa billahi taufik. Karena sesungguhnya tidak ada yang memberi petunjuk selain Allah dan tidak ada yang mengokohkan kecuali Dia subhanahu wa taala dan Allah lah yang memberikan taufik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Iya. Inilah fatwa lembaga fatwa Lajnah Daimah yang berkedudukan di kota suci Makkah dan Madinah atau di Saudi Arabia. Baik. Terakhir saya ringkas fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, ulama faqihuz zaman. Beliau mengatakan merayakan hari Valentine ini terlarang dari tiga sisi. Al-awwal yang pertama annahu 'idun bid'i la asasa lahu fi syariah bahwasanya itu adalah hari perayaan bid'ah tidak ada asasnya di dalam syariat. Astani yang kedua, annahu yadu ilal ishq wal garam. Bahwasanya perayaan ini mengajak kepada al ishq. Apa itu al ishq? Itu penyakit. Mabuk cinta. Iya. Bisa gila orang karena penyakit itu. Iya. Wal garam dan keburukan yang terus menerus. Wasalis yang ketiga kata beliau, annahu yadu ila ishtighalil qalbi bimithli hadhihi al-umur at-tafiha al-mukhalifa li hadyi salafis salih radhiyallahu anhum. Bahwasannya perayaan ini mengajak untuk menyibukkan hati dengan perkara-perkara yang rendah yang menyelisihi petunjuk generasi as-salafus saleh yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian fatwa para ulama ahlus sunnati wal jamaah di masa ini walhamdulillah inilah yang bisa anda sampaikan mungkin ada yang perlu ditanyakan tafadhalu Anda persilakan Ya. Pak Ustaz saya ingin bertanya Bagaimana caranya agar menghindar dari pandangan mata lawan jenis. Bahkan sekarang ini banyak seperti apa namanya? memandang uh, memancing seperti acara TV dan lainnya. Baik. Yang pertama adalah wajib bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memandang apa yang Allah haramkan bagi kita untuk memandangnya dari wanita-wanita yang tidak halal bagi kita berusaha semaksimal mungkin disertai dengan doa memohon pertolongan kepada Allah apapun ibadah tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Demikian pula menjauhi yang haram. Tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka tidak akan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa selamat bisa suci dia dari kemungkaran-kemungkaran dan melakukan kebaikan selama-lamanya. Artinya di samping kita usaha semaksimal mungkin, kita pun mesti selalu meminta pertolongan kepada Allah dan ini nggak boleh diremehkan. Iya. Yeah. Butuh kita pertolongan Allah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Iya. Yeah. Kemudian kita menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan itu seperti menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak wanita membuka auratnya, iya, atau mengalihkan perhatian kita. Ya. Jangan kita sendiri yang menjerumuskan diri kita padanya. Ya, seperti acara visi, gampang saja tinggal dimatikan. Ya, apa susahnya? Ya. Kalau perlu dibuang di tempat sampah televisinya. Jangan dijual. Kalau dijual menjerumuskan orang lain. Iya. Jadi sebetulnya seringkali kita sendiri yang menjerumuskan diri kita. Memasukkan diri kita ke tempat-tempat seperti ini. Iya. Kecuali memang tentunya kalau ada suatu hal yang sangat darurat. Iya. Dan tetap berusaha untuk mengalihkan perhatian kita. Baik. Demikian pula di antara Sebab yang akan menahan pandangan kita adalah kita berusaha sesegera mungkin, secepat mungkin memiliki sesuatu yang boleh kita pandang, yang halal bagi kita. Seluruh tubuh pun boleh. Iya. Yaitu istri kita. Cepat segera menikah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah hendaklah segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya. Coba. Memang menikah itu solusi untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para pemuda siapa saja sudah memiliki kemampuan segera menikah. Apa yang dimaksud kemampuan di situ? Sederhana. Pertama, dia sudah mampu berhubungan suami istri. Di sini sudah mampu semua kayaknya nih. Ya. Yang kedua, mampu membiayai pernikahan itu. Adapun urusan setelah menikah gampang. Ya, mudah insyaallah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mengayakan mereka dari keutamaannya kalau mereka menikah. Menikah sebab kekayaan. Iya, nggak usah khawatir. Siapa yang menikah untuk menjaga untuk menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kehormatan, tidak agar tidak terjerumus dalam perzinahan, maka Allah akan menolongnya. Allah akan menolongnya. Ini termasuk yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz mengenai jilbab modifikasi? Sedang sekarang banyak perempuan yang ingin memakai jilbab dengan tren gaya jilbab yang bermacam-macam. Tapi bawahannya agar terlihat menarik, mohon penjelasannya. Ini termasuk kerusakan di masa ini adalah adanya wanita-wanita yang memakai jilbab gaul jilbab yang tidak sesuai syariat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna, min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istrinya kaum mukminin untuk menutupkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Iya. Dan kita sudah sebutkan tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Iya. Artinya apa? Tujuan menggunakan jilbab itu agar wanita tidak menarik dipandang. Kalau ternyata dia pakai jilbab masih menarik dipandang, bahkan tambah menarik. Iya melebihi dia nggak pakai jilbab, malah tambah menari. Maka berarti tujuan dia menggunakan jilbab itu belum tercapai karena memang jilbabnya belum sesuai. Iya. Makanya yang namanya jilbab itu harus longgar. Tidak boleh yang ketat membentuk tubuh. Itulah tujuan jilbab. Menutup lekuk-lekuk tubuhnya. Iya. Bukan hanya tidak bisa terlihat tetapi juga agar tidak nampak. Baik, jadi yang seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat. Wallahu taala alam. Kalau keluar seperti itu untuk suatu kebutuhan, tidak apa-apa insyaallah taala. Karena ada suatu kebutuhan dengan syarat menggunakan pakaian yang syar'i, jilbab yang syar'i dan menjaga adab-adab sebagai seorang wanita muslimah. Iya. Apalagi kalau pergi ke tempat-tempat yang kebanyakan wanita. Ya. Yang kebanyakan wanita. Baik, tidak mengapa insyaallah taala. Dengan syarat menggunakan pakaian yang syar'i dan menjaga adab-adab. Ya. Tanpa bermaksud merayakan atau mengikuti hari semisal Imlek Bagaimana hukumnya mendapat hadiah berupa duit, ampau dan makanan tersebut? Halal atau tidak? Antum dapat hadiah enggak? Dapatnya. Bagi-bagi dong. Baik. Hadiah-hadiah dalam rangka hari raya mereka dan mereka berikan kepada kita Ini sepatutnya tidak kita terima. Iya. Tidak sepatutnya kita terima karena di situ mengandung ta'awun. Pertolongan terhadap hari raya mereka tersebut. Iya. Mengandung ta'awun, pertolongan. Dia akan semakin senang, hari rayanya semakin meriah. Iya. Dan juga yang lebih berbahaya lagi akan membungkam kita untuk mengingatkan akan apa namanya kemungkaran yang mereka lakukan. Dan tatkala kita mengingatkan, mereka dengan mudahnya akan mengatakan, acaranya nggak mau, hadiahnya mau, kan begitu? Iya. Artinya mereka jadi kuat, lebih kuat dalam kebatilan. Maka ini tidak sepatutnya baik. Ditolak dan disampaikan dengan baik dan ini kesempatan untuk berdakwah kepada mereka. Dan masalah-masalah ini tidak ada ceritanya saya nggak enak, saya segan. Bagaimana bisa kita nggak enak kepada manusia, segan kepada manusia, takut kepada mereka, mencari keridoan mereka, tapi membuat Allah murka. Ini nggak ada ceritanya seperti itu. Katakan dengan tegas, walaupun bukan kasar. Katakan baik-baik. Mohon maaf saja, dalam agama kami kita dilarang. Justru itu kesempatan berdakwah, gunakan. Iya. Di hari raya Imlek kemarin ada obral jeruk Cina murah sekali. Kaum muslimin banyak yang beli, bagaimana hukumnya? Tadi sudah ada fatwanya ya. Intinya semua yang berkaitan dengan hari raya tersebut perayaan hendaklah dihindari. Kecuali memang kita sangat butuh beras misalkan. Ya, yang jualan beras orang Cina semua misalkan. Ya. Ya terpaksa nggak makan. Kalau jeruk kan nggak terlalu kita butuhkan. Ya. Jadi jangan. Seperti ada fatwa tadi kan pertanyaannya kan begitu. Jawabannya nggak boleh. Iya. Tidak. Baik. Yang pertama ana sarankan kepada saudara kita ini yang dari apa namanya? Eh, bangsa Tionghoa yang masuk Islam maka hendaklah ditampakkan keislaman Anda kepada mereka. Iya. Menampakkan keislaman kepada saudara-saudara antum adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Banyak sekali kebaikannya. Di situ terkandung dakwah kepada mereka. Ya. Seorang muslim ketika dia meraih kebaikan, dia juga menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Antum punya tanggung jawab. Setelah antum mendapatkan hidayah, ajak saudara-saudara antum paman, bibi dan lain sebagainya untuk masuk Islam. Iya. Jadi tampakkan saja keislamannya, nggak perlu disembunyikan. Iya. iya. Kalau mereka menyerang ya, kita laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Kalau sudah urusan serang-serangan itu, itu udah urusan polisi itu. Iya. Nah. Dan itu bagian dari Ujian dalam keimanan. Itu bagian ujian dalam keimanan demi kebaikan kita dan juga kebaikan mereka. Ya, itu manfaatnya. Kita bisa berdakwah kepada mereka. Kalau kita sembunyi-sembunyi terus kapan kita berdakwah kepada mereka? Iya. Bukankah sebagai keluarga kita sayang kepada mereka? Kalau kita betul-betul cinta kepada mereka, dan ini hakikat kecintaan. Dari tadi kita berbicara tentang Valentine Day ini. Hakikat kecintaan adalah kita tidak membiarkan saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Itu hakikat kecintaan yang hakiki. Dan semua bentuk kecintaan apapun di dunia ini akan berakhir di dunia ini saja. Kecuali kecintaan yang dibangun oleh orang-orang yang bertakwa. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kata Allah, Orang-orang yang saling mencintai pada hari ini, yakni pada hari kiamat, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu dan anak, suami dan istri, bapak dan anak, kakak beradik, kawan, semuanya di hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ini hakikat cinta. Cinta yang sejati, bukan cinta yang semu. Cinta yang akan dibawa kelak sampai di akhirat. Iya. Maka kalau kita cinta dengan keluarga kita, sayang kepada mereka, selamatkan mereka, jangan sampai terjerumus di dalam azab Allah. Kalau kita menyelamatkan mereka dari kelaparan, iya, itu kan tanda cinta juga ya. Menyelamatkan mereka dari rasa sakit, membantu mereka, itu menunjukkan rasa cinta bagaimana lagi menyelamatkan dari azab Allah yang sangat pedih. Itu jauh lebih menunjukkan kecintaan seseorang. Iya. Itu manfaatnya. Manfaat yang lain mereka akan jelas bersikap kepada kita. Kita pun tegas bersikap kepada mereka. Nanti antum kalau seperti ini kesulitan terus setiap tahun. Iya. Diajak melakukan apa namanya merayakan perayaan-perayaan. Iya. Ya. Alhamdulillah antum gak ikut. Ya, suruh titip sama aja antum membantu. Iya. Baik. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Walaupun nggak nggak apa-apa tidak sekaligus, secara bertahap bisa.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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin